Yang di antara nikmat tersebut adalah nikmatul Islam nikmatul iman ya. dan ini merupakan nikmat yang paling besar yang dengannya seseorang akan bisa meraih janji-janji Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan al-falah keberuntungan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan Beliau mengatakan, Ya ayuhan nas, kulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Masuk Islamlah kalian. Tuflihu, maka kalian akan beruntung. Dan duduknya kita di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah, rumah Allah Azza wa Jal, ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah mengkaruniakan kepada kita berupa agama ini. Yang telah memberikan taufik kepada kita untuk memeluk agama Islam ini dan belajarnya kita atau mempelajarinya kita terhadap agama Allah Azza wa Jal ini merupakan bentuk rasa syukur. Ya. Sehingga mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jal karuniakan kepada kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini menjelang siang insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Amdatul Ahkam ya, hadis yang berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih dan yang kita ambil penjelasannya atau syarahnya dari kitab Tanbihul Afham ya, Syarah Umdatul Ahkam karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. <clears throat> Dan telah kita ulang-ulang bahwasannya pembahasan tentang fikih adalah pembahasan di antara pembahasan-pembahasan yang muhim. Mengingat dari pagi sampai malam, sampai pagi kembali kita tidak terlepas dan dari yang namanya fikih. Ya. Entah itu toharohnya, wuduknya, ya, solatnya, ya, muamalahnya dan seterusnya. Ya, berkaitan dengan pembahasan tentang fikih. Sehingga pembahasan fikih adalah pembahasan yang muhim di antara pembahasan-pembahasan yang muhim. Baik pada pertemuan yang lalu kita selesai dari hadis yang ketiga ya. Kita masuk pada hadis yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-hadisur rabi' Hadis yang keempat. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله على آله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق Hadis yang keempat ini diriwayatkan dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza tawaddaa ahadukum" apabila salah seorang di antara kalian berwudu falyaj'al fi anfihi ma'an maka masukkanlah air ke dalam hidungnya Thumma liyantafir. Kemudian keluarkanlah itu keluarkan air yang sudah dimasukkan tersebut. Wa man istajmara falyutir dan barang siapa yang beristijmar bersuci dengan menggunakan batu dan yang lainnya, maka hendaklah dilakukan dengan bilangan yang ganjil. Wa idaskai taiqadha ahadukum min naumihi falyaksil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Dan apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka cucilah kedua telapak tangannya sebelum memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam bejana. Cucilah sebanyak tiga kali. Fa inna ahadakum la yadri aina batat siyaduh. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana tangannya berada ketika dia tidur. Wa fil lafdin li Muslim dan dalam lafad Muslim, fal yastansyik bimin min kharihi minal ma' dan beristinsyaklah ya, dengan memasukkan air ke lubang hidungnya. Wa fil lafdin dan dalam suatu lafad, man tawaddaa fal yastansyik barang siapa yang berwudu maka beristinsyaklah. Nah, Baik. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faidah ya, tentang pembahasan toharoh ya, bersuci. Ya. Yang pertama sesuai dengan dohir lafat hadis ini sebelum kita membaca syarah penjelasan Syekh rahimahullah taala Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar kita ketika berwudu hendaknya memasukkan air ke dalam hidung yang dikenal dengan istinsyak. Apa itu istinsyak? Nah, al istinsyak huwa jazmul ma birihil anf ila dakhilihi. menyedot air iya. atau memasukkan air eh, melalui angin hidung ya, dengan cara di apa disedot ya, sampai ke dalam ini istinsyak ya, memasukkan air ke dalam hidung dengan bantuan eh, angin ya, dengan disedot oleh disedot oleh hidung Dan hukum istinsyak itu sendiri ya, adalah merupakan wajibatul wudhu, Wajib wajib wudhu, Bahkan merupakan rukun-rukun wudhu. Kenapa? Karena hidung itu termasuk daripada bagian wajah. Hidung masuk dalam kategori wajah. Sedangkan mencuci wajah hukumnya adalah rukun dari rukun-rukun wudhu. Ya. Nah. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jal yang menyebutkan bahwasanya wajah ya, merupakan rukun-rukun wudhu. Dalam surat Al-Maidah ayat yang sering kita dengar dan hidung termasuk bagian wajah. Sehingga beristinsyak ini merupakan perkara yang wajib. Yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang sedang berwudu. Nah, minimal satu kali dia beristinsyak. Nah, minimal satu kali dia beristinsyak. Naam. Dan sunnah ya, dua kali dan sunnah juga tiga kali. Eh. Kedua kali dan ketiga kalinya hukumnya sunnah, sedangkan satu kalinya hukumnya adalah wa, wajib. Kemudian setelah beristinsyak, eh, Rasulullah SAW menyatakan summa liantafir, kemudian beristinsarlah. Apa itu istinsar? Istinsar adalah nah, menolak air untuk dikeluarkan. Hmm. Jadi mengeluarkan air dari hidung setelah istinsyak. Ini namanya naam istinsar. Dan hukum istinsar ini adalah wajib karena ada perintah. Ya. Hukum istinsar hukumnya wajib karena adanya perintah dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya. Berbeda dengan hukum uh, eh, majjul ma minal fam. Hmm. berbeda dengan hukum apa mengeluarkan air eh, setelah berkumur-kumur. Nah, yang mana berkumur-kumur itu sendiri hukumnya wajib. Ya, karena dia termasuk kategori wajah. Berkumur-kumur kemudian beristinsyak ini hukumnya wajib. Hanya saja setelah berkumur-kumur, ya, majul minal fam, mengeluarkan air dari mulut, ini hukumnya tidak tidak wajib. Nah, karena tidak adanya perintah. Sehingga kalau berkumur-kumur dalam wudhu boleh langsung ditelan. Nah, hukumnya boleh. Karena tidak adanya perintah untuk ia mujul ma minal fam. Untuk apa? Mengeluarkan air dari mulut setelah berkumur-kumur. Berbeda dengan istinsyak. Istinsyak eh, memasukkan air ke hidung, hukumnya wajib dan mengeluarkannya juga hukumnya wa, wajib karena adanya perintah dari Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis ini. Nah, kemudian wa man istajmara yutir. Barang siapa yang beristijmar, apa itu istijmar? Nah, al-istijmar huwa bersuci dengan menggunakan jimar bersuci dengan menggunakan jimar, menggunakan kerikil atau batu. Ini istijmar. Dinamakan istijmar karena itu bersuci dengan menggunakan batu, yaitu bersuci membersihkan tempat keluarnya air kencing atau tempat keluarnya naam e, goit atau BAB. Ya. Ini istijmar dengan menggunakan batu. Kemudian kalau dengan benda lain bagaimana? Ya, kertas, tisu dan yang lainnya. Nanti akan ada pembahasan sendiri. Ya, sekarang kita pahami bahwasanya apa? Naam istijmar adalah naam bersuci dengan menggunakan jimar. Ini asal makna kata istijmar. Maknanya bersuci dengan menggunakan jimar atau batu atau kerikil. Dan ini merupakan salah satu bentuk bersuci, membersihkan najis. Ya, membersihkan najis dari tempat keluarnya. Nah, di antaranya adalah bersuci dengan menggunakan batu. Ya. Kemudian yang sudah kita kenal juga adalah bersuci dengan menggunakan a air. Ya. Bersuci dengan menggunakan air, kemudian bersuci dengan menggunakan batu. Boleh bersuci dengan menggunakan batu. Seperti bolehnya bersuci dengan menggunakan a, air. Nah, apakah disyaratkan harus tidak ada air baru dia boleh beristijmar dengan batu? Nanti akan ada pembahasan sendiri. Baik. <clears throat> Istijmar Disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini, faliutir Hendaklah dia beristijmar dengan bilangan ganjil. Yaitu menggunakan tiga batu, ya. kemudian lima batu, ya, atau tujuh batu, sembilan batu, dan seterusnya. Ini maksud di sini. Wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar, bersuci dengan menggunakan batu, maka hendaklah dengan bilangan ganjil. Nah. Terus berapa minimal batu yang digunakan untuk istijmar, untuk e, bersuci dengan menggunakan batu? Minimalnya adalah tiga batu. Minimalnya salah satu ahjar. Nah, minimalnya tiga batu. Baik iya. berdasarkan hadis Salman radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Bahwasannya Salman radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqal min thalathati ahjar au an nastanjiya admin au rawthin. Rasulullah SAW melarang kami dari beristinja dengan batu yang kurang dari tiga batu. Dilarang beristinja dengan batu yang kurang dari tiga batu. Ini menunjukkan minimalnya ketika istijmar adalah tiga batu. Ini minimalnya. Dan Rasulullah SAW melarang kita beristinja dengan tulang dan kotoran hewan. Hadis riwayat Muslim yang menjadi syahid di sini adalah Rasulullah SAW melarang beristijmar kurang dari tiga batu. Sehingga ini menunjukkan minimalnya seseorang beristijmar dengan tiga batu. Dan tiga batu uni pun ya, disyaratkan harus eh, yahsul bihal inqa harus dengan tiga batu ini eh, bisa bersih Nah, harus tiga batu ini nah membersihkan. Artinya kalau seandainya sudah tiga batu kemudian belum bersih ya maka wajib menambah batu yang berikutnya. Ya. Batu keempat. Nah, batu keempat belum bersih, wajib menambah batu yang berikutnya. Ya. Mahfum? Nah, ini makna taib e, minimal tiga batu. Minimal tiga batu kalau sudah bersih. Jadi kalau sudah bersih tiga batu sudah selesai. Ya. Hmm. Kemudian kalau belum bersih tambah batu yang keempat atau batu yang kelima. Kemudian kalau seandainya batu yang keempat sudah bersih. Ya, batu yang keempat sudah bersih. Ya, maka disunnahkan untuk mengakhiri istijmar dengan batu ganjil. Ya. Nah, kemudian ngambil batu yang kelima. Kalau batu keempat sudah bersih, maka mengambil batu yang kelima ini hukumnya su sunnah. Paham ya? Nah, baik. Tapi kalau batu yang keempat belum bersih, maka batu yang kelima wajib. Ya, tapi kalau sudah bersih batu keempat, maka batu kelima hukumnya sunnah. Sunnah untuk mengakhiri dengan bilangan ganjil. Lima batu, tujuh batu, sembilan batu, dan seterusnya. Kemudian bagaimana ya, bentuknya bersih ya, dalam beristijmar? Ya. Bagaimana bentuknya bersih dalam istijmar? Ya. Apakah harus seperti bersuci dengan air? Ya. Kalau harus seperti bersuci dengan air, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Nah, karena bersih yang dihasilkan dengan bersuci pakai air itu lebih. Ya. Nah, bahkan sampai menghilangkan bau yang ada, ya, nah, dan seterusnya. Adapun dengan batu, ya, ini bersih yang dihasilkan tidak akan seperti naam bersih ketika bersuci dengan air. Sehingga bagaimana sifat bersihnya ketika bersuci dengan batu. Kalau dengan air jelas ya, sifat bersihnya ya dibersihkan tempat keluarnya najis tersebut sampai nah, bersih, hilang zatnya, kemudian nah, e, baunya ya, dan seterusnya. Kemudian ketika dengan batu bagaimana sifat bersihnya? Taib. Ya. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, beliau menyebutkan bahwasannya sifat bersihnya itu adalah harus hilang zat najisnya, yaitu air kencingnya atau kotorannya, harus hilang zatnya, naam, sampai tidak tersisa sedikit pun kecuali eh, apa cairan atau basah yang menempel. Nah, cairan atau basah yang menempel eh, di kulit, nah ya, di kulit tempat keluarnya kotoran, ya, yang itu tidak akan bisa bersih kecuali dengan air. Nah, ini Imam Syafi'i rahimahullah taala berpendapat demikian. Harus zatnya itu hilang, ya, sampai tidak tersisa kecuali sedikit yang menempel di kulit. Yang menempel di kulit yang ini memang nggak bisa hilang kecuali dengan air. Ya, kecuali dengan air. Maka itu sudah cukup. Nah, walaupun mungkin kalau mau coba mencium masih bau. Ya. Nah, karena cuma dengan batu. Ya. Baik. Dan rasa bau tersebut atau baunya tersebut tidak akan hilang kecuali dengan air. Ya. Tapi ini sudah cukup. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ya. zat najisnya itu harus hilang. Ya. Demikian pula e, basah yang ada di sekitar tempat keluarnya najis zat najis dengan naam basahnya ya, itu harus hilang sehingga batu ya, yang digunakan untuk istijmar ketika keluar dalam keadaan naqiyan, dalam keadaan bersih. Ya, dalam keadaan bersih. Dan tidak tersisa dari naam sisa-sisa najis ya, kecuali sedikit. Yang kedua ini lebih ringan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi wajib bersih sampai eh, naam tidak tersisa sesuatu yang menempel di kulit ya, kecuali yang tidak bisa hilang kecuali dengan air. Nah, kalau yang kedua ini lebih ringan. Ya. Yang penting zat najisnya ya, itu hilang ya, dan sudah nggak basah. Ya. Zat najisnya hilang dan tidak basah. Ya. Taib. Sehingga kalaupun ada bekas-bekasnya, ya, bekas-bekasnya, maka ini naam tidak mengapa, artinya sudah cukup ya, walaupun masih menyisakan bekasnya. Baik, pendapat yang kedua ini ya, dipilih oleh sebagian Hanabilah pengikut Imam Ahmad rahimahullahu taala. Taib ini e, bentuk inqa atau bersih ya, yang dituntut ketika istijmar. Dari sini kita melihat bahwasannya <clears throat> e, bersih yang didapatkan ketika bersuci dengan batu itu tidak seperti bersih yang didapatkan ketika bersuci dengan dengan air. Iya. Nah, kalau dengan air pasti bersih, ya, hilang baunya, hilang rasanya. Nah, dari najis tersebut. Tapi kalau dengan batu itu masih menyisakan Eh, bekas-bekasnya. Nah, imma itu masih ada basahnya atau baunya dan yang semisalnya. Akan tetapi ketika istijmar ini dilakukan ini sudah mencukupi. Ya, ini sudah mencukupi sebagai bentuk toharoh. Ya. Kemudian mana yang lebih utama bersuci dengan batu atau bersuci dengan air. Nah. La syak anat taharah bilma afdal wa akmal. Tidak diragukan bahwasannya bersuci dengan menggunakan air itu lebih afdal dan lebih sempurna. Ya, karena ini eh, air ini sampai menghilangkan apa? Nah, zatnya, baunya, ya, bahkan warnanya. Nah, sampai bersih. Bersuci dengan menggunakan air itu lebih sempurna dan lebih afdal. Kemudian, bolehkah bersuci dengan menggunakan batu padahal ada air? Akhtalafal ulama fi hadhil masalah. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Ada yang mengatakan nggak boleh dengan batu kecuali eh, kalau ada air. Sebagian mengatakan boleh dengan batu walaupun ada air. Nah, aswab pendapat yang benar boleh menggunakan batu walaupun ada air. Nah, boleh menggunakan batu walaupun ada ada air sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dengan sahabat ya, Abdullah bin Abbas kalau nggak salah. Nah, Abdullah bin Abbas bawa air dan juga batu ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah meminta batu. Ya, Nah, sehingga boleh bertoharoh atau bersuci dengan menggunakan batu walaupun di situ ada air. Nah, ini pendapat yang lebih eh, sesuai dengan dalil yang ada. Kemudian yang berikutnya, bolehkah menggabungkan eh, kedua-duanya? Eh, istijmar dulu, bersuci dengan batu dulu, ya, istijmar dulu. Setelah itu e, cebok dengan air. Nah. Al jawab e, ketika cara seperti ini lebih membersihkan, ya, bahkan lebih sempurna dalam pembersihan. Nah, maka inilah yang dituntut dalam bertaharah. Artinya boleh menggabungkan kedua-duanya beristijmar terlebih dahulu, kemudian bersuci dengan menggunakan air atau cebok dengan menggunakan ah, air. Ini akan lebih sempurna. Sebagian mengatakan oh nggak boleh karena ini terlalu takeluf, ya. menggabungkan kedua cara. Nah, as boleh, yang benar boleh. Nah, <clears throat> jadi beda ketika hukum istijmar dengan hukum tayamum. Maafum ya. Kalau tayamum ada air nggak boleh tayamum. Hmm. Nggak boleh. Eh, bahkan ketika tayamum kemudian ada air batal tayamumnya. Berbeda dengan istijmar. Kalaupun ada air boleh dengan menggunakan batu. Baik. Dan ini pendapat yang roji insya Allah ta'ala. Kemungkinan bolehkah? Hmm. Beristijmar dengan menggunakan selain batu. Hmm. Seperti dengan menggunakan kertas atau tisu atau yang semisalnya al jawab ya juz boleh beristijmar bi hajar dengan selain batu ya, seperti kain kayu, ya, ataupun daun-daunan, ya, atau tisu, kertas, ya, dan yang semisalnya. Boleh. Nah, dan ini pendapatnya jumhur para ulama alaihim rahmatullah. Dalilnya hadis hadis Salman dalam Sahih Muslim. Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari beristinja dengan menggunakan tulang dan kotoran hewan. Rasulullah SAW melarang dari beristinja dengan tulang dan kotoran hewan. Nah, artinya apa? Mafhumnya atau maknanya beristinja dengan yang lainnya, nah ini diperbolehkan. Nah. batu ataupun daun, kayu dan yang semisalnya. Nah, hanya saja jangan menggunakan apa? Tulang ataupun kotoran hewan. Ya. Taib yang nanti insya Allah akan dijelaskan kenapa nggak boleh dengan eh, tulang atau dengan kotoran hewan. Nanti akan dijelaskan alasannya. Taib, ringkasnya boleh beristijmar dengan menggunakan selain batu. Ya. Sehingga tidak jumud, ya. tidak seperti mereka yang berpendapat jumud atau berpemikiran jumud. Ya. Nah, yang mereka eh, kaku dalam menyikapi dalil-dalil. Ya. Bahwasannya di hadis disebutkan batu, ya, maka nggak boleh di e, istijmar dengan menggunakan selain batu. Nah, ini jumud. Nah, sahih boleh menggunakan selain batu ketika beristijmar. Dan nanti akan kita jelaskan terakhir nanti tentang eh, nah, sifat-sifat atau cara-cara beristijmar atau benda apa benda-benda sifat benda-benda yang diperbolehkan untuk beristijmar. Kemudian masalah yang berikutnya Apa hukum memulai dari awal? Memulai dari awal eh, ketika keluar lagi eh, air kencing ataupun kotoran. Padahal sudah beristijmar dengan tiga batu. Paham masalahnya? Jadi dia ini sudah istijmar dengan batu, tiga kali sudah. Nah. Kemudian setelah batu yang ketiga, air kencingnya keluar lagi. Atau kotorannya keluar lagi. Iya. Apakah wajib untuk memulai dari awal? Dari batu pertama? Ya. Nah, al-jawab yajib al-istisnaf. Yajib istisnaf salas. Wajib untuk memulai naam dari awal. Dari batu pertama, kemudian kedua, kemudian tiga. Dan ini minimalnya. Nah, ya. baik wajib untuk mengulangi dari awal. Ketika setelah naam bersuci dengan batu kemudian keluar eh, kotoran lagi atau keluar air kencingnya lagi. Ya. Wajib untuk memulainya dari awal kembali. Istijmar lagi mulai dari awal. Taib, sebagaimana dijelaskan oleh Halimah Munawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhaddab. Taib, kemudian Yang berikutnya tentang pembahasan istijmar. Yang terakhir tentang pembahasan istijmar. Tentang syarat-syarat batu ataupun benda yang digunakan untuk beristijmar. Baik. Syarat benda-benda yang digunakan untuk istijmar. Yang pertama, an yakuna bil hajari wa ma yaqumu maqama. Hendaknya istijmar itu dengan batu atau yang bisa menduduki kedudukannya. Nah, hendaknya dengan batu atau yang bisa menduduki kedudukannya seperti tisu, ya, naam, kayu dan yang lainnya. Kemudian syarat yang kedua, Yang bagi an ku an yakuna munkian. Hendaknya benda yang dipakai istijmar, ya, yang dipakai bersuci itu harus bisa membersihkan. Harus bisa membersihkan. Nah, artinya tidak boleh beristijmar dengan benda yang nggak bisa membersihkan. Seperti apa? Seperti naam benda-benda yang eh, ya. nah, halus seperti apa? Kaca. Ya. Boleh nggak istimewa dengan kaca? Al jawab nggak boleh, karena ini nggak bisa membersihkan, ya. nggak eh, bisa membersihkan, nggak bisa menyerap, ya. sehingga tidak boleh bersuci dengan menggunakan az dan yang semisal dengan zujaj ya. dan yang semisal dengan zujat seperti plastik ya. nggak boleh istijmar dengan naam plastik atau zujaj dan yang lainnya. Karena syarat benda yang dipakai istijmar adalah yang bagi an yakuna munkian, harus munki. Bisa membersihkan. Kemudian syarat yang ketiga yang bagi an yakuna tahiran. Benda yang dipakai istijmar itu harus suci. Harus suci. Sehingga nggak boleh beristijmar dengan benda yang najis. Nah, atau benda yang terkena najis. Nah, karena syaratnya benda tersebut harus suci, sehingga nggak boleh bersuci atau beristijmar dengan benda najis atau benda yang terkena najis. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, laisa azman wala rausan benda tersebut yang dipakai istijmar bukan tulang dan bukan kotoran hewan. Bukan tulang dan bukan kotoran hewan. Ya. Sebagaimana naam dalam hadis Salman di atas yang sudah kita baca tadi. Bahwasannya Rasulullah SAW nahana an nastanjia bi admin aurothin. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita beristijmar dengan tulang ataupun dengan raus, dengan kotoran hewan. Dan juga dalam hadis yang lain, ya, Naam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum Taib. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian beristinja, bersuci dengan menggunakan tulang dan kotoran hewan. Karena keduanya itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Jadi tulang ya, itu adalah makanan saudara-saudara kita dari kalangan jin. Nah, kalau tulang tersebut eh, disembelih dengan nama Allah, ya, disembelih oleh seorang muslim atau ahlul kitab dengan menggunakan nama Allah, ya, menyembelihnya, nah maka tulangnya ini akan dimakan oleh jin-jin yang muslim, jin-jin yang mukmin. Ya. Kalau tulang tersebut ketika disembelih enggak dengan nama Allah, maka jin-jin muslim pun enggak akan memakan tulang-tulang tersebut. Nah, sehingga kita kalau makan daging ya, ya jangan dimakan sak tulang-tulangnya, ya. Kasihan teman kita dari jin. Nah, kasih bagian karena mereka hanya mau memakan tulang-tulang hasil sesembelihan uh, muslim ya, ataupun ahlul kitab yang dengan menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Baik. <clears throat> Ketika tulang ini adalah makanannya jin, maka tidak boleh digunakan untuk beristijmar, bersuci. Ya. Nah, kemudian demikian pula kotoran hewan, ya. kotoran hewan, kotoran sapi, kotoran kambing, ya. kotoran unta, kuda dan yang lainnya, ini merupakan makanan bagi hewan-hewannya jin. Jadi Kalangan jin pun ada kalangan hewan-hewannya. Hewan-hewannya jin ini dia makannya adalah kotoran kotoran hewan-hewannya kita. Kotoran sapi, kotoran kambing dan yang lainnya. Nah, maka ketika itu merupakan makanan hewan, hewan jin, maka tidak boleh digunakan untuk beristijmar sehingga nggak boleh beristijmar dengan kotoran he, hewan. Ya. <clears throat> Ini syarat yang keempat. Syarat yang berikutnya, laisa muhtaroman. Benda tersebut bukan benda yang dihormati. Eh, bukan benda yang memiliki kehormatan. Eh, seperti misalkan ya kitab-kitab ini, ini memiliki kehormatan ini. Ya, nggak boleh istijmar dengan ah copot satu kertas istijmar misalkan, nggak boleh. Ya. Nah, apalagi dengan mushaf ya. Nah, Apalagi dengan kitab hadis dan yang lainnya. Tidak boleh e, istijmar dengan menggunakan benda-benda yang muhtaram, yang dihormati, yang padanya ada hormat. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, wa man yu'adzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Baik. Dan barang siapa yang mengagungkan sesuatu yang memiliki kehormatan di sisi Allah, ya. maka itu lebih baik baginya di sisi Robnya. Ayat ini menunjukkan, naam, wajibnya kita untuk mengagungkan perkara-perkara yang dihormati di sisi Allah Azza wa Sehingga nggak boleh beristinja atau istijmar dengan menggunakan benda-benda yang memiliki kehormatan di sisi Allah Azza wa Kemudian syarat yang berikutnya laisa tu'ama bani Adam wala bahaimihim. Benda ini pakai istijmar itu bukan makanan anak Adam dan bukan makanan hewan-hewan mereka. Kenapa demikian? Wadzalika li'anna al-ins afdalu minal jinn. Ya demikian karena manusia itu lebih afdol, lebih utama. Kalau seandainya makanan jin ya dan makanan hewan mereka nggak boleh dipakai istijmar, bahkan langsung nas dari Rasulullah nggak boleh eh, istijmar dengan tulang dan kotoran hewan kita. Ya. Kalau makanan jin dan hewan mereka itu nggak boleh dipakai istijmar, maka makanan anak Adam makanan manusia dan makanan binatang kita, binatangnya manusia ini, hewan-hewannya manusia, itu lebih utama untuk tidak diperbolehkan dipakai istijmar. Enggak ya. nggak boleh istijmar dengan biskuit misalkan, ya, atau dengan roti, ya, atau dengan yang lainnya, nggak boleh. Taib. Atau istijmar dengan makanan yang sudah disiapkan untuk hewan. Ya, ini makanan hewan ini Dipakai istimar nggak boleh. Ini syarat yang keenam. Nggak boleh benda tersebut merupakan makanan anak Adam dan makanan e, hewan-hewan mereka. Syarat yang terakhir, hendaknya benda ini pakai istijmar tidak menyambung dengan hewan, tidak menyambung dengan dengan hewan yang masih hidup. Ya. Taib. Taib seperti apa? Seperti ekornya misalkan. Ya. Istijmar dengan ekor sapi misalkan. Ya, nggak boleh. Atau istijmar dengan uh, kuping nam atau badan kambing misalkan. Ini nggak boleh. Ya. Taib. Kenapa demikian nggak boleh? Kalau makanannya saja nggak boleh, makanan, nah makanan hewan tersebut kita nggak boleh e, memakainya untuk istijmar, maka apa? Diri hewan itu sendiri, nah otomatis nggak boleh ya, dipakai untuk istijmar. Makanannya saja nggak boleh. Ya. Nah, maka dirinya atau badannya itu min babi aula lebih aula, lebih utama untuk tidak diperbolehkan dipakai istijmar. Sehingga nggak boleh istijmar dengan badan kambing atau badan unta atau yang semisalnya. Nah, baik. Ini diantara syarat-syarat benda-benda yang diperbolehkan untuk beristijmar. Bersuci dengan menggunakan batu dan yang semisalnya. Bisa difahami? Ya. Sampai jam berapa ini? Mudah. 11. Berarti kita lanjut ya. Atau masih ada eh, yang belum terbahas tentang istijmar? Ah. Baik. Kayu yang panjang. Baik. Ada berapa sisi? Ah. Gimana istijmar dengan kayu yang panjang? Dimasukkan ke ini, طيب <clears throat> Bentuknya bagaimana dulu? Ya. Pohon. Kalau masih ada tempat yang bersih, ya, ada masih bersih. Nah, kemudian eh, kita tidak harus memegang yang sudah kena najis, Ya, yang sampai pakai kayu begini. Yang ini sudah kita pakai, kita mau pakai sisi lain harus megang yang ini, yang sudah kena najis. Nah ini jangan. <clears throat> Dan nggak boleh istijmar dengan badan sendiri ya. Nah, ini juga nah penting. Nggak boleh beristijmar dengan badan sendiri. Karena haram hukumnya kita menyentuh apa? Najis. Haram kita hukumnya menyentuh najis. Kecuali ya, sesuatu yang naam harus disentuh. Ketika cebok. Ya. Ketika cebok nggak mungkin kita nggak nyentuh najis. Ya nggak? Nah. Baik. Adapun selain itu maka tidak boleh menyentuh najis. Kemudian kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah insyaallah kita anggap cukup cukuplah Allah. apalagi untuk para pemula ya. Dan kalau ingin panjang lebar ya, buka kitab Mughni, Majmu' Syarah Muhazzab ya. Uh, Naam atau kitab-kitab fikih yang lainnya. Wa idza stayqadha ahadukum min yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Dan apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka cucilah kedua tangannya sebelum dia memasukkan keduanya ke dalam bejana. Cuci sebanyak tiga kali. Nah, cuci sebanyak tiga, tiga kali. Taib, apa hukum mencuci taib kedua telapak tangan ketika bangun tidur. Ya. Nah, hukumnya adalah wajib mencuci kedua telapak tangan ya. sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana. Ya, wajib untuk dicuci sebanyak tiga kali. Wajib mencuci kedua tangan sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana. <clears throat> Berdasarkan hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain. Ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia mencucinya tiga kali, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam." Fa inna hadakum la yadri aina batat yaduh. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya berada ketika tidur. Kemudian apa itu telapak tangan? Telapak tangan itu dari ujung jari sampai nah apa ini mifsol ya, sampai tulang tulang lengan namanya pergelangan tangan sampai pergelangan tangan ini namanya apa? Telapak tangan. Kemudian apakah ini cukup atau apakah ini khusus tidur malam saja? Ya. Ataukah juga mencakup tidur siang? Para ulama berselisih. Sebagian mengatakan ini tidur malam. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata ayana batat siaduh. Ya. Karena dia nggak tahu di mana tangannya bermalam. Al baituta ya, yakunu fil lail. Baituta bermalam ya malam. Baik. Ya. Sebagian lagi mengatakan mencakup juga tidur tidur siang. Nah, berdasarkan hadis yang lain. hadis eh, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Idza koma ahadukum min naumi." Dalam hadis ini umum, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya. Bangun dari tidurnya. Nah, tidur disebut tidur malam atau tidur siang. Nah, baik. Mana yang rojih? Ya. Ini sebagian merojekan yang pertama, sebagian merojekan yang naam kedua. Ya. Naam, pun anak pribadi condong kepada yang kedua. Ya. Naam, sebagaimana ini tahkik dari sebagian para ulama kita. Bahwasanya naam mencakup tidur siang juga. Berdasarkan hadis tadi. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, ya, dan tidurnya di sini umum. Ya. Kemudian juga karena alasan di sini, ya, beliau mengatakan karena kalian atau salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya berada ketika tidur. Ya. Alasannya apa? Alasannya tidak tahu di mana tangannya ketika tidur. Demikian pula ketika tidur siang. Ya kita nggak tahu di mana tangan kita. Tangan kita sudah nah gerayangan ke sana kemari, ya. Nah, Apalagi yang ini gatel yang itu gatel ah, kesana kemari tangan kita dalam keadaan kita tidur. Hmm, Gak tahu, sama saja tidur malam atau tidur siang kita nggak tahu di mana tangan kita berada ketika kita tidur. Sehingga ini mengharuskan eh, naam tidur siang juga masuk dalam masalah ini. Bahwasannya naam tidak boleh memasukkan kedua telapak tangan kita eh, ke dalam bejana naam ketika bangun dari tidur. Sama saja tidur malam atau tidur siang. Adapun penyebutan di sini aina batat syadu di mana tangannya bermalam, penyebutan tidur malam di sini na'am e, sebagian para, para ulama menyebutkan hadza innamali e, al-ghalabah karena pada umumnya tidur itu malam. Nah, pada umumnya tidur itu mah malam. Baik. Wallahu taala alam, tidur siang pun masuk dalam hukum ini Wallahu taala Kemudian wa fil muslim dalam rafat muslim fal yastansik biman kharihi minal ma beristinsyaklah dengan air memasukkan air ke ke ke lubang dua hidungnya ya. kedua lubang hidungnya ya memasukkan air ke lubang, ke dua lubang hidungnya. Wa fil dalam satu lafaz man tawaddaa falyastansik. Barang siapa yang berwudu maka beristinsyaklah. Perintah-perintah ini menunjukkan wajibnya istinsyak ketika berwudu. Nah. taib kita langsung baca penjelasan Syekh dengan ringkas. Qala Syekh rahimahullahu taala asyarhul al-ijmali, penjelasan secara umum. Min kamali syari'atil islamiyah wa inayatuh wa inayatiha bitoharoh anna staw'abat jami'a anwa toharoh al mukammilatilaha Wa fi hadzal hadis yursidu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila thalathati anwa' fi kamali taharati wal ihtiyati Termasuk daripada kesempurnaan syariat Islam dan perhatian Islam ya, na'am terhadap taharah bahwasannya na'am eh, Islam ini mencakup taib atau menjelaskan semua jenis-jenis toharoh. Ya. Semua jenis-jenis toharoh dan yang menyempurnakannya. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kepada kita kepada tiga bentuk dari bentuk-bentuk kesempurnaan toharoh dan bentuk berhati-hati ketika bertoharoh. al yang pertama fitakmil toharatil wajhi fil wuduk dalam menyempurnakan membasuh wajah ketika berwudu. Iya. Di antara bentuk menyempurnakan wajah e, dalam pembasuhan wajah ketika berwudu bi an yastanshiqal ma'a an e, yajdibuhu binafs binafasihi ila dakhili anfi yaitu dengan memasukkan air ya, ke dalam hidungnya dengan menggunakan nafasnya. Iya. Ini termasuk apa? Kesempurnaan mencuci wajah. Ketika berwudu, yaitu dengan beristinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidungnya dengan menggunakan nafasnya. Thumma yansuru ila kharijihi liyutahhiru bidzalika dakhil anfi. Kemudian mengeluarkan air yang sudah dimasukkan ke hidung tersebut dikeluarkan keluar agar supaya Naam membersihkan bagian dalam hidungnya. Dengan dikeluarkan air tersebut maka bersihlah hidungnya. Athani yang kedua, Fil istijmari wa huwa tamassuh fil qubuli wad dubur. Tentang penjelasan istijmar yaitu istijmar adalah mengusap kubul ataupun dubur li izalati atharil kharij untuk menghilangkan bekas najis yang keluar fakamaluhu an yaqta'ahu ala witrin dan yang sempurnanya adalah berhenti pada bilangan ganjil tiga, lima, dan seterusnya. Faida amqa bithalas iktasara alaiya. Apabila cukup bersih dengan tiga batu, maka cukuplah. Nah, tiga batu tersebut. Wa idza amqa bi arba' masahat zada khamisah. Apabila bersih dengan empat batu, empat batu bersih, maka disunahkan menambah batu yang kelima. Wahada liyakuna muntahahul witr. Kama huwa sya'nu fi katsir minal umuri syar'iyyah an tantahiya ala witr. Dan ini na'am agar supaya akhir dari istijmarnya adalah dengan bilangan witir ganjil sebagaimana ini adalah perkara yang terdapat dalam banyak urusan-urusan syariat ya yang disunahkan untuk diakhiri dengan witir. Asalis yang ketiga, fi ghuslil yadi ba'dal qiyam minan naum. Penjelasan tentang mencuci wa, uh, kedua tangan ketika bangun tidur wa adami idkhaliha fil ina'i dan tidak memasukkan keduanya kedua telapak tangan ke dalam bejana tempat air Wa minas sa'ilat atau yang semisalnya dari benda-benda yang cair. Tidak boleh memasukkan kedua telapak tangan ke dalam bejana yang berisi air atau yang semisalnya dari benda-benda yang cair. Amma Rasulullah SAW lihat selatan. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencuci tiga kali. Wabayyana hikmat dzalik dan beliau menjelaskan hikmah hal tersebut. Hikmahnya apa? Bi naim la yadri aina batat syaduh. Karena orang yang tidur tidak tahu di mana tangannya berada ketika dia tidur. Ini penjelasan secara umum yang disampaikan oleh Syekh Rahimahullah taala. Fawaidul hadis, faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis. Yang pertama talabu istinsyakil ma ila dakhilil anf wa nathruhu minhu fil wudu. Ya, perintah untuk beristinsyak memasukkan air ke dalam hidung dan perintah untuk mengeluarkannya. Nah, talabu istinsyakil ma ila dakhilil anf wa nathrihi minhu fil wudu ketika berwudu. Wa mahalluhu qabla ghuslil wajh dan tempat atau waktu Istinsyak dan istinsar adalah sebelum mencuci wajah. Istinsyak dulu, istinsyak dulu baru mencuci wajah. Al-thaniya faedah yang kedua bukot el istijmar ala witer. Perintah untuk naam atau anjuran untuk berhenti ketika beristijmar pada bilangan ganjil. Walau angko biduni fal wajib alinko. Walaupun sudah bersih naam di bawah tiga batu. Ya. Walaupun di, uh, sudah bersih di bawah di bawah batu yang genap, ya. Di bawah batu yang genap sudah bersih, maka apa? Naam disunahkan untuk mengakhirinya dengan bilangan ganjil. Yang minimalnya tadi kita kita sebutkan adalah tiga batu. Wal wajib al inko dan yang wajib adalah inko bersih. Kemudian asalisa yang ketiga, talabu ghusli kaffai al qaimi minan naumi thalatha marrat. Perintah untuk mencuci kedua telapak tangan bagi orang yang bangun dari tidur ya, mencucinya sebanyak tiga kali. Qabla an yudkhilahuma ina alma wa shibhahu minasailat. sa'ilat. Sebelum dia memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam bejana air dan yang semisalnya dari benda-benda cair. Rabi'ah yang keempat an hikmata fi dzalik qaunun na'im la yadri aina batat Hikmahnya adalah karena orang yang tidur tidak tahu di mana tangannya berada ketika dia tidur. Al-khamisah yang kelima husnul ta'limi Nabi sallallahu alaihi wasallam hais robatul hukma bi bayani hikmatihi liyazdadal mukallaf imanan bih. Hadis ini menunjukkan bagusnya torekoh metode naam pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan hukum dengan menjelaskan hikmahnya. Ini hukumnya alasannya demikian. Nah, yang demikian agar supaya orang yang mukallaf itu bertambah yakin Bertambah, bertambah keyakinannya, keimanannya. Wa yatabayyan bidzalika sumuwu syari'ati wa kamaluha. Dan dengan hal ini akan semakin jelas naam tingginya syariat ini dan sempurnanya syariat ini. Ya, dengan menyebutkan hukum kemudian alasannya atau hikmahnya. As-sadisa yang keenam, kamalu syariatil islamiyati bil inayati bit taharati wal ihtiyati laha sempurnanya syariat Islam ini sehingga syariat Islam ini sangat perhatian terhadap toharoh dan naam berhati-hati dalam bertoharoh. Nah, barakallahu fikum. Selesai dari penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dengan selesainya penjelasan tersebut, maka selesai pula pembahasan kita atau naam ya pelajaran kita dari kitab Umdatul Ahkam pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan tersebut. Naam, semoga menjadi tambahan ilmu bagi diri saya pribadi dan juga bagi antum semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Naam subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin